Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah halaman 152 cetakan yang Anda pegang ini. Yang cetakan antum dicek ya. Na'am barakallahu fiik yang tidak punya kitab disimak baik-baik dengarkan. Karena ini kaitannya dengan masalah takdir masalah hamba itu punya keinginan atau, tidak. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Muwafaquddin rahimahullah matan bagian atas itu fadalla ala anna lil 'abdi fi'lan wa kasban yujza ala hasanihi bil thawab wa ala sayyihi bil iqab wa huwa waqi'un bi qada'illah wa qadarih. Simak baik-baik artinya. Ini menunjukkan bahwasannya hamba itu punya perbuatan dan punya usaha orang berbuat dan berusaha. Iya atau tidak? Naam. Antum sholat, puasa, zakat, perbuatan antum atau bukan? Perbuatan. Ada usaha atau tidak? Ada upaya. Orang sukses, ada usaha atau tidak? Ada usaha, penting. Naam. Yujza ala hasanihi bistawab. Akan dibalas. Eh? Naam. Atas perbuatan baiknya dengan pahala. Disimak baik-baik itu matanya itu. Wa ala sayyihi bil iqab dan akan dibalas atas perbuatan jeleknya dengan apa? Iqab hukuman. Wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarih. Dan itu semuanya kejadian tadi itu, tragedi tadi itu terjadi dengan ketetapan Allah taala dan takdirnya. Tapi hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Ini jangan pernah dihilangkan dari hamba. Hamba berbuat punya pilihan enggak? Punya pilihan, punya keinginan, punya keinginan Punya kehendak, punya kehendak, tapi semua itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. masyaallah Allah kana wa ma lam yasha yakun. Semua perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah, kita selesaikan di bawah itu, simak baik-baik. La syakka, tidak ragu lagi anna hadhihi ayat, bahwasanya ayat-ayat ini, sudah kita lewati ayat-ayatnya ya. Wahdi nusus dan dalil-dalil tadullu ala anna lil abdi fi'lan menunjukkan bahwasanya hamba itu punya perbuatan. Kelompok apa yang menyadarkan hamba enggak berbuat? Perbuatan hamba dipaksa. Kelompok apa kemarin? Hamba berbuat itu paksaan. Nah, dipermisalkan bagikan apa? Bulu-bulu yang diterpa oleh angin, terombang ambingkan kemana angin e, berlalu dia ikut angin tersebut. Kelompok apa kemarin? Jabriyah. Allah Allahul musta'an kelompok Jabriyah barakallahu Majbur, perbuatan hamba dipaksa. Lah kalau dipaksa kok dihukum? Yang menghukum zalim atau tidak? Ayo. Berarti Allah taala zalim menurut versi mereka. Paham ya? Karena hamba berbuat dipaksa dihukum oleh Allah taala. Itu pendapat yang batil atau pendapat yang benar? Pendapat yang batil. Pendapat yang benar hamba berbuat bukan dipaksa tapi keinginan dia. Berarti hamba punya keinginan atau tidak? Punya keinginan enggak hamba itu? Punya keinginan. Jangan pernah ditiadakan. Kita lanjutkan. Yudzna ala hasani bisawab ala bil iqab. Dibalas nih atas perbuatan baiknya dengan pahala dan akan nih perbuatan jeleknya dengan hukuman. Wa hadha huwal adl. Inilah keadilan. Ai wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq bihi, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang layak dengannya. Namanya apa? Keadilan. Lawannya apa? Lawan keadilan, kedzaliman. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa huwa mu'aqibatul musni. Wa islamatun nam. Wa huwa mu'aqibatul musni wa islamatul muhsin. Yang mana keadilan sini maksudnya adalah apa? Memberikan hukuman atau nam adanya hukuman bagi orang yang berbuat kejelekan dan adanya pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Ada huwal adl. Inilah keadilan. Menghukum yang berbuat kejelekan, memberikan pahala orang yang berbuat apa? kebaikan. Amal aksu apa aksu? Sebaliknya. Adapun sebaliknya, fa innahu dzulmun, maksudnya itu adalah kezaliman. Lawan daripada keadilan apa? Lawannya kezaliman. Lawan daripada keadilan apa? Kezaliman. Nah, keadilan tadi bagaimana tadi makna keadilan? Nah, barakallahu fiik maknanya apa di keadilan tadi? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dikondisikan faedahnya ya. Kedoliman apa maknanya kedoliman tadi? Hafid meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dijadikan satu itu al adl lawannya adulm definisinya sangat mudah kalau adl itu meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau adulm meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya kita lanjutkan perhatikan baik-baik wa wad'us unam wa wada'a fi ghairi mawdi'ihi yatanazzahu Allah azza wa jalla adapun sebaliknya fa innahu dzulm fa innahu lawannya adalah kedzaliman nah wa wad'u wa wad'un lisy' fi ghairi mawdhihi yatanazzahu Allah azza wa jalla anhu sedangkan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu Allah Taala tersucikan dirinya dengan darinya paham ya Allah Taala tersucikan dari perbuatan kezaliman wa la rabbuka ahada wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid Rabbmu tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Masya Allah. Kita lihat. Afana da'al muslimin akal mujrimin. Malakum kaifa takunun? Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang mujrimin, orang-orang pendosa, orang jahat? Malakum kenapa kalian? Bagaimana kalian menetapkan? Nah, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramalan saleh seperti orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi? Atau kami akan menjadikan orang yang bertakwa seperti orang-orang yang berbuat jahat? Enggak mungkin. Kalau paksaan itu semuanya sama gitu loh. Buktinya ada yang dibalas dengan kebaikan, ada yang dibalas dengan kejelekan, berarti nggak dipaksa. Hamba punya keinginan nggak? Punya keinginan nggak? Punya. Punya pilihan? Punya. Punya kehendak? Hah? Punya kehendak? Punya. Berbuat? Ayo. Nah, ya kita lewati ya, jangan sampai tertukar. Jabrinya berbahaya. Nah, kita lanjutkan. Hada su'udan billahi azza wa jal. Fi annahu yadlim ibadah. Ini bentuk buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Yaitu bahwasanya Allah Ta'ala mendolimi hamba-hambanya. Wa yu'aqimul muhsin. Dan bahwasanya Allah Ta'ala menghukum orang yang berbuat baik. Wa yusibul musni. Dan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan pahala orang yang berbuat jelek. Ini su'udan. Berburuk sangka kepada Allah Ta'ala nggak boleh haram hukumnya. Paham ya? Tapi bagaimana yang terbaik berburuk sangka atau berbaik sangka? Naam, Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka haram. Nah, kita lihat eh, syarah yang satunya lagi yang bawah bawahnya itu wa huwa waqi'un bi qada'illahi wa qadarih. Tapi hamba berbuat punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, tapi ini terjadi dengan takdir Allah dan ketetapannya. Enggak bisa tidak. Faham? Nah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kita lihat sini fayaf'aluhum wa hasanatuhum wa sayyi'atuhum maka perbuatan-perbuatan tadi eh, Nah barakallahu dan kebaikan-kebaikan mereka, kejelekan-kejelekan mereka wahya waqi'atun biqada'illah wa qadarih la syak. Itu semua terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya, tidak diragukan lagi. Terjadinya tetap dengan ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. layak yakhruj an qada'illah wa qadarih, tidak keluar dari ketetapan Allah taala dan takdirnya. Ai syai'un dakhilun fi qada'illah wa qadar. Maksudnya itu semuanya sesuatu yang masuk di bawah atau di dalam ketetapan Allah dan takdirnya. Karena semuanya sudah ditetapkan itu loh. Sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Inna kata qad kataba al khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa fasana. Sesungguhnya Allah Taala telah mencatat menakdirkan Takdir semua makhluknya. Paham ya? 6 sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50 ribu tahun bayangkan. 50 ribu tahun sebelumnya sudah tercatat semuanya. Masya Allah. Kita lihat sini. Lakin laisa lana hujjah fi an nubarriz akhta'ana atau an nubriz akhta'ana wa jara'imana bi annaha bi qada'in wa qadar. Penting ini, tapi kita tidak punya hujjah. Nah, kita tidak punya hujjah untuk apa? Menampakkan kekeliruan kita dan dosa-dosa kita. Nah barakallahu fiik bi annaha biqada'in wa qadarin. Dosa kita takdir Allah. Kesalahan kita takdir Allah, enggak bisa itu perbuatan antum betul. Gitu perbuatan kita, pilihan kita sehingga dihukum kalau berbuat dosa, bukan paksaan. Paham ya? Wahya biqada'in wa qadarin. Itu semua dengan takdir dan ketetapan Allah. Lakin antalaka ikhtiar. Tapi kamu itu punya pilihan Walaka masyiyah kamu juga punya kehendak. Walaka kudrah kamu juga punya kemampuan. Fa anta mas'ulun an kamu akan ditanya tentang perbuatan dari tadi itu. Jadi jangan ngomong aku berbuat dosa takdir Allah kok. Aku berbuat jahat takdir Allah, dan gitu. Itu perbuatan antum. Dimintai pertanggungjawaban nanti. Paham ya? Itu keinginan antum. Dikasih dua pilihan, atau milih yang jelek itu loh. Dikasih apa barakallahu fi? Jalan yang lurus sama jalan yang bengkok atau yang bengkok itu pilihan antum. Sehingga dikasih hukuman itu bukan kezaliman. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tas'alan qada illa wa qadarih. Wallahu la yu'aqib ahadan al qadar wa qadar. Dan nabar barakallahu kamu jangan pernah tanya tentang ketetapan Allah dan takdirnya. Allah taala tidak akan menghukum seorang pun ha, nah, di atas ketetapan dan takdirnya. Wa inna man yu'aqibuhu 'ala af'alihi hu akan tapi Allah Ta'ala akan menghukum atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Naam. Wa tasarrufatihi hu. Paham ya? Dan juga apa? Naam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dia sendiri. Maksudnya hamba tadi itu. Ma yu'aqibuhu ala annahu qada wa qadara alaih an ya'mal kada wa kada. Allah Ta'ala tidak akan menghukum atas apa yang Allah tetapkan menakdirkan bahwasanya si beramal demikian demikian. Itu amalan itu perbuatan hamba itu sendiri. Walaupun semuanya dari takdir Allah taala, tapi bukan kejelekan kejahatan kemudian Allah taala Allah takdirkan berbuat seperti itu kemudian Allah taala menghukum karena paksaan tidak. Bukan paksaan pilihan hamba sendiri. Hatta la yata'allaq bihi thawabun wala iqab. Ini tidak ada kaitannya dengan dosa dan dan pahala. Paham ya? Wa inna yata'allaq as-thawab wal iqab bi afal ibad. Penting ini. Ketetapan dan takdir Allah Ta'ala itu nggak ada kaitannya dengan dosa dan juga pahala. Tapi yang ada kaitannya dengan dosa dan pahala itu perbuatan hamba-hamba itu sendiri. Watasurfatul ibad dan gerak-geriknya hamba-hamba tersebut. Paham ya? Nah, seperti itu. Allati sadarat anhum yang muncul dari mereka Bikhtiarihim wa iradatihim wa ilmihim wa ta'amudihim. yaitu perbuatan-perbuatan hamba yang muncul dari mereka dengan pilihan mereka, keinginan mereka, eh, ilmu mereka dan juga kesengajaan dari mereka. Kesengajaan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab yang sampaikan semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wasallam. alamin.